Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala amma ba'd. Ikhwani wa abna'i fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita melanjutkan insyaallah taala pembahasan hadis kita pada nomor hadis yang ke-21. Berkata Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala <clears throat> wa an Hamzah Ibn Amr Al-Aslami radhiyallahu taala anhu annahu qala Ya Rasulullah ajidu bi quwwatan 'ala siyam fi safar fahal 'alayya junahun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam hiya rukhsatun min Allah faman akhadha biha fahasan wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi rawahu Muslim wa asluhu fil muttafaq alaihi min hadithi Aisyah radhiyallahu taala anha anna Hamzata ibn Amr sa'ala dari Hamzah ibn Amr al-Aslami radhiyallahu taala anhu bahwasanya beliau bersabda beliau berkata fon ya Rasulullah wahai Rasulullah ajidu bi kuwatan aku mendapati pada diriku kekuatan kemampuan alas fit safar untuk berpuasa di dalam safar. Fahal Alaiya junahun, apakah atasku dosa berpuasa di perjalanan safar? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Hiya rukhsatun min Allah." Itu adalah rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Faman akhadha biha fahasan. Barang siapa yang mengambil rukhsah itu, mengamalkannya maka itu kebaikan. Wa man ahabba an yasuma fala junaha alaihi. Dan barang siapa yang ingin atau senang untuk berpuasa maka tidak ada dosa atasnya. Berpuasa di, di dalam perjalanan safar. Hadis ini diriwayatkan Imam Muslim rahimahullah. Wa asluhu fil muttafaqi alaihi dan asalnya adalah dalam Bukhari Muslim dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Nah, berarti hadisnya adalah hadis yang sahih, muttafaqun ala sihhatihi. Ya, disepakati atas kesahihannya. Berkata Syarih rahimahullah al-mufradat kosakata hadis ini Hamzah ibn Amr al-Aslami huwa Hamzah ibn Amr Hamzah ibn Amr ibn Umair ibni Umair al-Aslami Abu Saleh wajukalu Abu Muhammad al-Madani radhiyallahu talanhu anhu Hamzah bin Amr al-Aslami nama beliau adalah Hamzah bin Amr ibni Umair ibni Uwaimir afwan ibni Uwaimir al-Aslami jadi namanya sahabat Hamzah nama ayahnya adalah Amr ibni Uwaimir nah ini juga nama yang baik yang jarang ya Uwaimir berarti kakeknya ya dan semuanya sahabat Hamzah, Amr dan Uwaimir semuanya nisbahnya kepada Al-Aslami. Naam, kunya beliau Hamzah adalah Abu Saleh dikatakan juga Abu Muhammad Al-Madani. Al-Madani berarti nisbah dari Madinah. Radhiyallahu taala anhu qala qala fi tahdhib tahdhib Nah, ini sebenarnya titik di sini, tapi nusko cetakannya tidak ada titik berlanjut. Padahal tahdibut tahdib ini adalah karya tulisnya Imam Ibnu Hajar al Asqalani rahimahullah. Berarti titik ya. Kemudian beliau melanjutkan qala al muallif maksudnya berkata penulis Imam Ibnu Hajar tapi dalam kitabnya yang lain yaitu Tahdhibut Tahdhib. Qala al-Bukhari beliau menukilkan ya ucapan dari Imam Bukhari di tarikh dalam tarikh beliau, tarikhnya Imam Bukhari. Haddatsani Ahmad ibnu Al-Hajjaj. Haddatsani Ahmad ibnu Al-Hajjaj. Haddatsana Sufyan ibnu Hamzah an Katsir ibni Zaid an Muhammad ibni Hamzah Al-Aslami an abihi qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi lailatin dhulama'a dahmasah Fa'adha'at asabi'i hatta jama'u alaihim ظهرهم wa هلك منهم minhum wa inna asabi'i latunir qala ibnu sa'ad wa ghairuhu mata sanata wahid wa tis'in wa ibnu wahid wa sab'ina sanah berkata Imam Bukhari dalam tarikhnya yaitu menceritakan kepadaku Ahmad ibnul Hajjaj Ibnu Hajjaj mengatakan menceritakan kepadaku Sofyan ibnu Hamzah Sofyan ibnu Hamzah dari Kathir ibnu Zaid dari Kathir ibnu Zaid dari Muhammad ibnu Hamzah al Aslami dari ayahnya ya berarti dari Hamzah Hamzah al Aslami Kala Hamzah al Aslami radhiyallahu taala anhu berkata kunna ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ya kami pernah bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maksudnya dalam safar fi lailatin dulama pada malam yang sangat gelap dahmah dahmasah ya gelap gulita fa adaat asabi'i maka jari jemariku memancarkan cahaya hingga para sahabat mampu untuk mengumpulkan jama'u alaihim dhahrahum yakni bisa mengumpulkan kekuatan mereka kembali ya wa mahalaka minhum dan apa yang hilang dari mereka Nah, disebabkan karena cahaya yang muncul dari jari jemariku. Ini menunjukkan apa keutamaan ya manakib dari sahabah ya sebagian sahabat Rasulullah SAW ya bahkan seluruh sahabah memiliki manakib keutamaan-keutamaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di sini adalah sahabat Hamzah bin Amr ibnu Umar yang meriwayatkan hadis tentang puasa di safar atau yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang berpuasa di dalam safar atau dalam perjalanan. Nah, maka dia mengkisahkan bahwa jari jemariku memancarkan cahaya hingga para sahabat kami bisa mengumpulkan kekuatan dan yang hilang dari mereka dan inna asabi'i latunir benar-benar jari jemariku itu memancarkan cahaya Berkata Imam Ibnu Sa'ad dan yang lainnya di dalam kitab Tabaqat, yakni dalam kitab tarikh mereka, nah, bahwa Hamzah bin Amr al-Aslami itu meninggal pada tahun 91 Hijriah. Ya, dan umur beliau adalah 71 tahun. Ada yang mengatakan sampai 80 tahun. Ya, umur beliau yakni sahabat Hamzah bin Amr Ibni Uwaimir Al-Aslami radhiyallahu taala anhuma atau anhum. Naam. Kemudian junah huwa bil jim. Ya, domma jimnya junah artinya al-ithm. Ya, tidak ada dosa bagi orang yang mau berpuasa di safar. Tidak ada dosa baginya, boleh. Kemudian rukhsah adalah ay tashilun minallah yaitu kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap hambanya maka apa e, berbuka dari bulan di bulan Ramadan dari puasa kita berbuka karena sebab safar itu adalah rukhsah itu adalah rukhsah yakni kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, Kemudian pembahasan hadis ini al-aslul al-asl al-muttafaq alaihi li hadzal hadis alladhi asyara ilaihi al-musannif huwa ma rawahu al-Bukhari wa Muslim min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha wa lafdhu lil Bukhari anna Hamzata ibnu Amr al-Aslami qala lin Nabi sallallahu alaihi wasallam a'asumu fi safar wa kana kathi wa kana kathira siyam faqala in syi'ta fasum wa in syi'ta fa'aftir Asal hadis ini dalam Bukhari Muslim sebagaimana yang diisyaratkan oleh musannif Imam Ibnu Hajar rahimahullah yaitu dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan lafaz dalam Bukhari bahwasanya Hamzah bin Amr al-Aslami berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam A'asumu fi safar apakah aku berpuasa di dalam perjalanan safar dan memang beliau adalah orang yang kathirus siam ya orang yang banyak melakukan puasa Faqala maka Rasulullah SAW menjawab, jika engkau ingin maka berpuasalah, jika engkau ingin maka berbukalah. Di dalam safar. Itu lafad Bukhari. Walafdu Muslim, walafdu Muslim anha radhiyallahu taala anha anna Hamzah bin Amr al-Aslami sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni rajulun asrudu sauma fa afasumu fis safar qala sum in syi'ta wa aftir in syi'ta Adapun dalam lafaz Imam Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Hamzah bin Amr Aslami itu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya, bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku seseorang yang asrudus saum." Ya, asrudus saum yakni aku banyak melakukan puasa, ya mem memberikutkan, menturut-turutkan, ya, mengurutkan puasa. Maksudnya banyak puasa. Apa asumu fis safar? Apakah aku pun bisa berpuasa dalam safar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, berpuasalah jika engkau ingin dan berbukalah jika engkau ingin. Itu juga itu dalam lafaz Muslim. Wa fi lafdhin lil Bukhari min hadithiha radhiyallahu ta'ala anha anna Hamzah bin Amr Al-Aslami qala ya Rasulullah inni asrudu saum. Ya, intaha. Wa ma'na asrudu as-saum ay utabi'uhu. Nah, dalam lafaz yang lain dari Sahih Al-Bukhari rahimahullah juga dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwa Hamzah bin Amr Al-Aslami beliau berkata, "Ya Rasulullah, sesungguhnya aku orang yang menderet puasa." Ya, maksudnya selalu mengikuti puasa itu. Nah, itu juga dalam lafaz Bukhari. Sehingga hadis ini adalah hadis muttafaq alaihi, hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Muslim. Nah, dengan sedikit perbedaan lafaz dari di antara keduanya. Kemudian yang ketiga, kesimpulan faidah dari hadis ini berkata Syarih rahimahullah annal musafira mukhayyarun bainal fitri was Bahwa orang yang bersafar diberi pilihan antara berbuka dan berpuasa. Ya, ada pilihan. Artinya berarti boleh ya kedua-duanya. Namun barakallahu fikum uh, sebagaimana yang diterangkan oleh sebagian para ulama kita ya seperti Imam Al-Albani rahimahullah dan yang lainnya bahwa asal dalam syariatul Islam mengambil rukhsah itu adalah afdol ya lebih utama mengambil melakukan rukhsah yang diberikan oleh Allah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala daripada meninggalkan rukhsah itu. Ya. Nah, innallaha yuhibbu an yu'ta bi rukhsihi kama yakrahu an yu'ta bi ma'siyatihi. Ya, atau kama qala alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih bahwa Allah taala mencintai ya seorang hamba yang mengambil yang melakukan keringanan yang diberikan oleh Allah taala sebagaimana Allah membenci orang hamba yang melakukan maksiat. Ya, berarti mengambil rukhsah pada asalnya adalah itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kembali kepada kesimpulan yang pertama bahwa musafir diberi pilihan untuk berbuka dan antara berbuka dan berpuasa. Ya. Bagi yang mau mengambil rukhsah boleh baginya dan dalam hadis yang lain itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hadis umum. Naam. Kemudian yang kedua, kesimpulan hadis yang kedua, wa anna dzalika raji'un ila masyiatil musafir wa iradatihi. Bahwa yang demikian itu kembali kepada keinginan sang musafir dan enam keinginannya, kehendaknya. Jika dia merasa enak untuk berpuasa, maka dia berpuasa. Jika dia merasa enak untuk berbuka, maka dia ber, berbuka. Kembali kepada pilihannya. Naam. Tetapi ya kita tambahkan barakallahu fikum faedah yang berikutnya sebagaimana yang diterangkan oleh Syekh Abdullah Ali Basam ya dalam Taudhiul Ahkam beliau bahwasanya kembali kepada hadis yang sebelumnya, hadis nomor 20 ya. Bahwasanya hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma ya yang Rasulullah SAW mengatakan ulaikal usad ulaikal usad yaitu ketika syakko alaihim asyam ya dalam perjalanan ada orang-orang yang tidak mau berbuka dalam keadaan Rasulullah bersafar bersama mereka ya dan Rasulullah merasa berat ya mengetahui keadaan mereka karena Rasulullah bersafar bersama mereka ya memberatkan maka Rasulullah SAW meminta segelas air untuk kemudian beliau mengangkatnya agar dilihat oleh ya manusia yang bersama beliau kemudian beliau meminum air tersebut. Ya, ternyata dilaporkan bahwa sebagian mereka ya Rasulullah tidak mau berbuka, melanjutkan puasanya. Maka Rasulullah SAW mengatakan, ulaikal usod. Mereka itu pelaku maksiat. Maknanya adalah bahwa berpuasa dalam safar yang ada ruhso dari Allah Ta'ala lalu memaksakan dalam keadaan dia berat melakukannya ya, berat melakukannya, maka yang demikian dosa. Ya, berarti haram. Nah, haram untuk berpuasa dalam perjalanan jika ini kesimpulan yang ketiga, faedah yang ketiga, jika mem memberatkan masyakoh, ya, menyulitkan ya orang yang bersafar tersebut. Nah, memberatkan dia barakallahu fikum. Nah, oleh karena itu di sini faedah dari Syekh Abdullah Ali Basam bahwasanya amma qauluhu liman lam yuftir ulaikal usad fali mukhalafatihim wa adami imtithalihim amrihi bil iftar fi hali yata'ayyanu alaihim lima ja'a fi ba'di alfadhihi annahum qad syaqqu alaihim siyam. Nah, bahwasanya kalau ya memberatkan maka itu adalah merupakan maksiat ya sebagaimana sabda Rasulullah ulaikal usad yaitu syaqqa alaihim asyam memberatkan bagi mereka dalam berpuasa. Nah, ini masya Allah ya kadang-kadang uh, ada orang-orang yang memiliki hirs ya semangat dalam beribadah, semangat dalam beramal ya sampai dalam hal berpuasa karena sudah menjadi kebiasaannya mungkin ya sering berpuasa sampai pun dalam safar dia berpuasa. Nah, sehingga saya ya kami punya pengalaman bersama sebagian teman-teman ikhwah yang berumroh ya pada waktu itu kita umroh ada salah satu ikhwah yang dia masya Allah ya sudah cukup tua umurnya dan penampilannya dengan penampilan sunnah ya e, dan dia juga ikut dakwah ya taklim ahlus sunnah salafi. Nah di Jawa kita bertemu di pesawat ya. Saya mengajak bicara ya ternyata beliau berpuasa ya. Maka saya ingatkan bahwa e, perjalanan kita panjang, masafa baidah ya. Perjalanan kita panjang dan perbedaan waktu antara Jakarta dengan Saudi itu 4 jam. Kalau di sini kita lima jam, akan bertambah waktu puasanya. Ya. Karena yang duluan waktunya kita. Ya. Karena kita lebih apa? Uh, uh, barat ya. Kita daripada Saudi. Nah, sehingga yang duluan terbitnya matahari kita. Empat jam kemudian baru menyusul Saudi. Ya, artinya berarti kalau dari dari Jakarta ke Saudi itu waktu semakin molor mundur ya berarti bertambah nanti puasanya 4 jam nah, saya ingatkan memberatkan dan saya sudah lihat penampilannya sudah sempoyongan kayak pucat gitu wajahnya saya nasihatkan untuk berbuka ya dan itu rukso dari Allah kalaupun antum kuat itu rukso dari Allah boleh antum berbuka bahkan saya meyakini berdasarkan hadis umum lebih afdol, lebih dicintai oleh Allah. Karena semangatnya dia menahan. Sabar dia. Akhirnya saya kembali ke kursi. Tiba-tiba sudah ramai ya di tempat dia. Dia pingsan, pingsan. Sampai petugas pesawat mengumumkan mungkin ada yang e, tim kesehatan dalam penumpang ini ada dokter atau yang semisalnya yang paham kesehatan, minta tolong. Ada salah satu penumpang yang sakit. Nah, ternyata beliau itu yang pingsan. Ya, akhirnya diberitahu, kita beritahu bahwa dia berpuasa. Ya, pingsan, maka diteteskanlah air. Ya, di mulutnya. Maksudnya dikasih buka dia. Subhanallah. Ini apa? takalluf ya punya semangat namun tidak didasari dengan ilmu yang benar ya maka efeknya buruk ya memberi madorot ini salah satu bukti bahwa ya ilmu itu sangat penting nah ilmu itu sangat penting dalam segala hal dalam perkara dunia terlebih-lebih dalam perkara akhirat kalau orang bertindak tanpa ilmu maka itu sudah dipastikan akan memberi efek negatif. Ya, besar kecilnya efek buruk itu tergantung pada amalan yang dia lakukan. Ya, yang tanpa ilmu itu tadi. Nah, yang jelas secara kaidah akan menimbulkan apa? efek negatif. Kalau ya bertindak tanpa ilmu, beramal tanpa ilmu. Demikian barakallahu fikum. Walhasil ini faedah yang penting ya untuk kita ketahui bersama bahwasanya uh, bersafar ya jika memberatkan maka wajib berbuka ya yang keempat faedah yang kita tambahkan sebagaimana yang telah berlalu ya yaitu bahwasanya kita jangan lupa ya kalau kita bersafar bersama amir, ada pimpinan, ya. Kemudian amir kita mengarahkan kita untuk berbuka, maka kita mengikuti amir. Ya, kita mengikuti apa? Pemimpin kita. Walaupun kita merasa ringan. Ya. Karena sekarang orang berdalilkan ya, hampir semua sekarang safar ringan. Kendari Makassar 45 menit. Lebih berat kalau kita naik mobil ke Kolaka. Jauh, Kolaka 4 jam. Ya dibanding ke Makassar lebih jauh tapi 45 menit. Tidak lelah. Nah, ada yang berpendapat yang gulu bahwa masih wajib berpuasa, wajib. Tidak boleh berbuka walaupun safar. Kenapa? Karena tidak memberatkan. Nah, sementara dia melanggar bertentangan dengan hadis yang kita bacakan ini dalam Bukhari Muslim dari Hamzah ibni Amr ibni Umair al al Aslami radhiyallahu taala anhu. Naam, dalam Bukhari Muslim dari Aisyah radhiyallahu taala anha. Naam, dan juga dari, dari hadis yang sebelumnya dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma dan hadis-hadis yang lainnya barakallahu fikum yang menunjukkan ya tidak wajib berpuasa ya di, walaupun di Ramadan bagi orang yang bersafar Ya, karena memang asalnya dalam Al-Quran. وَمَنْ minkum maridon au ala safarin, سَفَرٍ فَعِدَّةٌ min ayamin أُخَرٍ Siapa yang diantara kalian ya sakit atau bersafar. Jadi sudah ada asalnya memang dalam safar itu udur. Ya, baginya udur untuk membatalkan puasanya dan menggantinya di hari-hari yang lain. Nah, itu dalam Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Maka Ya, tidak boleh seseorang itu gulu berlebihan kemudian mewajibkan berpuasa di di, di dalam safar disebabkan karena tidak adanya masyakoh, tidak adanya rasa berat. Nah, ini pendapat yang keliru, gulu ya, berlebihan. Nah, dan menyelisihi dalil-dalil yang jelas. Kemudian barakallahu fikum uh, kita tambahkan hadis yang ke-22 karena singkat Ya, kemudian kita tutup majelis kita insyaallah. Yaitu dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala rakhasa rukhisa ya li syaikhil kabir an yuftira wa yut'ima an kulli yaumin miskinan wala qada alaihi rawahu darqutni wal Hakim wa sahahahu. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata bahwa diberi rukhsah, rukhsah keringanan, ya, kemudahan bagi orang yang sudah tua, Syekhul Kabir, orang yang sudah tua, yang sudah lemah, diberi keringanan untuk berbuka, ya, yakni tidak berpuasa dan memberi makan di setiap harinya satu orang miskin dan tidak ada kodok atasnya. Tidak ada kodok atasnya. Ya. Cukup dia memberi makan setiap hari orang miskin yang disebut dengan apa? Fi fidyah, ya. Fidyatu to'amu miskin dalam Al-Qur'an. Ya, orang yang tidak mampu itu memberi fidyah makanan untuk orang miskin di setiap harinya, satu hari. Berarti kalau 30 hari, 30 orang miskin yang dia beri makan. Ya, boleh setiap hari, setiap selesai hari berlalu puasa boleh langsung dia beri makan orang miskin. Boleh dia langsung setelah selesai 30 hari baru dia langsung buat makanan untuk 30 orang miskin. Lalu dia bagikan. Itu boleh. Barakallahu fikum. Maka dalam hadis ini dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma beliau berkata bahwa diberi keringanan untuk orang yang sudah tua berbuka dan dia memberi makan setiap hari orang satu orang miskin dan tidak ada kodok atasnya. Tidak ada kodok diriwayatkan Ad-Daruqutni dan Imam Al-Hakim dan keduanya mensahihkannya. Disahihkan oleh Imam Ad-Daruqutni dan Imam Al-Hakim yang meriwayat yang meriwayatkan hadis ini. Kemudian berkata Syarih rahimahullah li Syekhil Kabir ay lil haram al-musin al-ajiz anif Syam. Syekhul Kabir maksudnya adalah orang yang sudah usia tua ya, yang sudah lemah dari berpuasa. Nah, sudah nenek-nenek atau kakek-kakek. Ya, yang sudah lemah untuk berpuasa. Nah, maka baginya fidyah dan tidak ada kodok. Kemudian pembahasan hadis ini kata Imam Ad-Daruqutni, haddatsana Abu Saleh Al-Asbahani, haddatsana Abdurrahman Ibnu Sa'id ya uh, eh, Ibn Harun, haddatsana Abu Mas'ud, haddatsana Muhammad Ibnu Abdullah ar qashi haddatsana Abu Haib Ibnu Khalid Al-Hadza an Ikrima an Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma qala rukhisa li Syekh Al-Kabir an yuftira wa yut'im wa yut'ima an kulli yawmin miskinan la laqada alaihi wa hadha isnadun sahih. Naam, jadi Syekh di sini menukilkan apa uh, sanatnya dan sanatnya adalah sanat yang sahih. Nah, demikian ya pernyataan Imam Ad-Darukutni dan juga disahihkan Imam Al-Hakim. Kesimpulannya Hadis ini hadis yang sahih bahwa untuk orang yang tua itu fidyah dan tidak ada kodok. Fidyah dan tidak ada kodok. Nah, adapun nanti bagi wanita yang menyusui dan wanita hamil maka akan datang ya penjelasannya insyaallah taala di majelis yang berikutnya. Wallahu taala a'lamu bissawab. Kita cukupkan dengan kafarah majelis.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 Boleh. Jadi kalau setiap hari dia buat, dia beri makan si A. Besoknya lagi dia kasih lagi si A sampai selesai 30 hari semua yang dia berikan si A itu boleh. Ya, tidak ada larangan. Barakallahu fikum. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama kita itu boleh. Nah, jadi tidak harus orang miskinnya harus beda-beda. Ya. Tapi kalau sekalian 30 hari 30 makanan. Ya, tidak mungkin dia berikan pada satu orang. Ya, bagaimana <laughs> dia dia mau makan? Nah, barakallahu fikum. Demikian ya, wallahu taala alam bisawab. Seandainya ini afwan kita hadirkan saja masalah yang terkait dengan pertanyaan antum dua hari atau tiga hari dia tinggalkan dia bayar tiga hari si miskin ini mampu makan sendirinya Tiga hari, tiga makanan itu. Wallahu alam bisawab, saya belum membaca fatwanya ulama, namun kalau uh, dihubungkan dengan kaidah-kaidah apa memberi memberi zakat pada orang miskin, memberi sedekah pada orang miskin itu boleh. Ya. Termasuk zakat, itu zakat untuk satu kebutuhan satu tahun boleh memberi pada satu orang. Untuk kebutuhannya selama setahun penuh. Tidak dibagi-bagi ke yang lain. Satu orang. Ya. Zakat fitrah misalnya. Beras. Bingung antum mau cari orang miskin. Boleh. Beras yang banyak itu untuk kebutuhan satu tahun beri kepada satu orang miskin. Itu boleh. Ya, berdasarkan keterangan ulama. Nah, maka dari sini wallahu alam juga boleh memberi makan orang miskin kalau misalnya dua hari dua bungkus satu orang miskin antum kasih, ya, apakah nanti dia makan sendiri atau dia kasih temannya yang lain? Itu boleh. Karena yang kita beri adalah orang miskin untuk dia. Dua. Dia mampu untuk menghabiskan dua bungkus. Itu boleh barakallahu fikum. Nah, kalau seandainya nanti orang miskin ini dia berikan pada temannya, yang temannya itu bukan orang miskin, boleh. Haknya dia. Dan kita sudah lepas karena yang kita beri orang miskin. Bukan temannya yang kita beri. Naam, wallahu alam bisawab. Jazakumullah khair barakallahu fikum. Naam. sudah siap dimakan. Nah, dalam bentuk makanan yang sudah siap dimakan karena kalau diberi yang belum siap dimakan itu membutuhkan mu'nah, membutuhkan biaya bagi dia untuk me mengolah makanan itu. Nah, para kalau fikum. Iya. Iya. Iya, ukuran mengenyangkan itu standar, ya, standar normal. Nah, jangan diambil standar yang <laughs> yang <laughs> Ya, nah Kadang orang dia, saya juga biasa melihat. Maksudnya tidak memenuhi, bu, tidak standar normal, terlalu sedikit. Itu bisa kita menilai urfnya kita. Ya, urfnya kita di Indonesia, standar normal itu seperti apa? Kalau tiba-tiba kita lihat makanan, loh, kebanyakan orang mengatakan, oh ini sedikit sekali. Nah, itu berarti sedikit. Ya, kalau orang mengatakan, oh ini tidak tidak ada komentar, oh ini standar. Nah, berarti itu standar. Kadang banyak sekali Orang-orang oh ini masya Allah banyak sekali. Nah itu lebih lebih selamat ya, dibanding dengan kurang. Nah karena anu, e, hadisnya adalah yang mengenyangkan. Nah makanan yang mengenyangkan si miskin. Nah seperti itu barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha